بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أحبتي في الله إخوتي rahimani wa rahimakumullah bantahan secara ilmiah dengan hujjah, dengan dalil, dengan penjelasan para ulama, kibar, masyaikh, masyru disyariatkan baik itu bantahan kepada seorang alim ataupun itu kepada talibu ilmu terlebih kepada penuntut ilmu baik yang membantah itu di atasnya keilmuannya atau bahkan sama atau di bawahnya oleh sebab itu kata Al-Imam Az-Zahid Abu Fadl Ishaq ibn Ahmad Al-Ulathi rahimahullah ketika membantah Ibnu Jauzi Ibnu Jauzi ma'ruf ulama besar Amin beliau sebutkan Engkau wahai Ibnu Jauzi Ringkasan yang disebutkan oleh al ulafi Orang yang didengar suaramu dakwahmu besar Kitab-kitabmu ma'ruf Dan engkau sendiri banyak mengkritik Para ulama-ulama yang sebelummu fulan salah karena ini itu dengan bukti-buktinya, hujahnya. Dan dengan itu engkau menganggap sebagai bentuk as sada bil haq, menyuarakan yang hak. Tapi walaupun demikian pada dirimu sendiri ada kekeliruan yang dibantah oleh para ulama terutama dalam masalah sifat-sifat Allah tergelincir beliau Ibnu Jauzi rahimahullah pentakwilan sifat-sifat Allah Asyahid dibantah padahal Ibnu Jauzi ulama besar Abu Fadl Ishaq bin Ahmad Al-Ulathi Mungkin bahkan banyak dari kita baru dengar namanya kali ini. Tapi Ibnu Jauzi siapa yang nggak kenal? Namanya ma'ruf. Nah, demikian pula seperti disebutkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah terkait Abu Bishr Al-Faqih Abu Bashir Al-Faqih dikenal orang yang sangat kokoh di atas sunnah sangat membela sunnah sangat membantah bid'ah dan segala yang menyelisihi sunnah Abu Bishr ini Al-Faqih makruf itu kegigihannya di atas sunnah, istiqomahnya dalam artian pembelaan yang luar biasa dan bantah kepada bid'ah, kepada ini kesesatan. Walaupun demikian, kata Ibnu Hibban, tetap saja para ulama mengkritik, membantah karena Abu Bishr al-Faqih diketahui membalak-balikkan riwayat hadis bahkan memalsukan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Hibban di sini syahid tidak menghalangi kita para ulama karena kita tahu dia orang yang teguh di atas sunnah sangat membela sunnah itu tidak menghalangi kita untuk mengkritik dia tidak membuat kita kemudian diam membiarkan kesalahannya tetap dibela dibantah dengan akhlak dengan adab Ikhwati rahimani wa rahimakumullah Terkadang Seseorang Yubtala biman yuhib Diuji Oleh Allah Dengan orang yang dia cintai Diuji dengan orang yang dia kagumi. Yang selama ini menjadi idolanya, kekagumannya, kesenangannya. Diuji, ternyata orang ini terjadi padanya kesalahan, kekeliruan agar ter lihat di sana apakah kamu mutajarrid lil haq orang yang tajarrud lil haq betul-betul kamu itu murni untuk hak dan saat kamu menampakkan kecintaan kepadanya juga karena al-haq atau karena hawa nafsu dan ma'aribu ukhra atau karena tujuan-tujuan lain yang Allah Maha tahu apa yang tersimpan dan kamu inginkan dalam dirimu sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak pantas diterima nggak boleh diterima darinya tampak di situ orang yang tidak tajarrud lil haq akan ta'assub, fanatik, akan membela, membabi buta, mati-matian. Jangan sampai dikatakan idolanya orang yang dia kagumi itu ternyata salah. Nggak boleh ada kritikan ditujukan padanya. Mubtala, fitnah terfitnah pada orang yang dikaguminya mengingatkan kita kembali apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala al hayy la tu'manu alaihil fitnah yang hidup tidak ada jaminan selamat dari fitnah siapapun Nas'alullah al-afiyah Mungkin terjadi padanya fitnah Selama dia hidup Potensi fitnah Ada pada dirinya Wal ma'sum man asamahullah Yang selamat Hanya yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nasallallahu alaihi isma wassalamah Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Mungkin menjadi poin yang terakhir Penting Di masa-masa fitnah Luzum gharzil ulama akabir jaga pegangi erat-erat wasiat, bimbingan, fatwa dari para ulama-ulama besar, ulama-ulama tua kita. Yang mereka syabat lihahum fi da'wah. Beruban jenggotnya ini di dalam dakwah. Mereka sudah berdakwah, girohnya terhadap dakwah, terhadap manhaj ini berjuang siang malam bahkan sebelum kita lahir. Umur mereka sudah memasuki mau 90 tahun hampir seperti Syekh Al-Allamah Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah wa afah Al-Syekh الإمام العلامة عبيد الجابري حفظه الله وعافاه yang usia-usia mereka sudah 80 lebih Walhamdulillah Masih Allah beri mereka usia Semoga Allah panjangkan usia mereka Fi ta'atillah Karena kita Dan salafin secara umum Masih sangat membutuhkan bimbingan-bimbingan mereka Kalau dari sisi usia saja dibanding yang lain jauh di atasnya. Dari sisi usia saja. Dengan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali terpaut 30 tahun lebih usianya. di saat mereka sudah berdakwah, bermanhaj, membela ghirahnya. Luzum ghars dijaga, dipegangi erat-erat kalau kita ingin selamat. Karena akan tampak di situ kesimpang siuran orang-orang yang termakan oleh fitnah. Padahal ada masyaih besar di hadapannya. Ada Syekh Robi, ada Syekh Ubaid. Orang-orang tua kita. Walid sebagai layaknya bapak bagi salafiyin ahlu sunnah. Tapi kemana mereka yang terfitnah selama ini? mengabaikan wasiat, bimbingan mereka, jawaban mereka, mendekat pun enggan. Wa innama ya'kulu dhi'b minal ghanamil qasiyah. Serigala itu akan mudah mencaplok, memangsa kambing ketika dia menyendiri. Kalau dia bersama komplotannya para kambing yang lain, nggak berani serigala dekat. Tapi kambing yang satu ini nyempal sendiri jauh menyendiri, nyari rumput di sana. Ini yang jadi mangsa empuk bagi para serigala dengan mudahnya. yang menjauh Qasiyah menjauh dari para masyaih kibar para ulama kibar termakan oleh fitnah tergerus benar-benar fitnah mendidik kita, mengajari kita. Artinya dari pengalaman yang ada dari fitnah-fitnah itu makna barokah ma'akabirikum. Barokah itu ada bersama akabir. Yang tua-tua pembesar di antara kalian. Para ulama kibar bukan saja usianya, keilmuannya, bijaksananya, kesantunannya, hikmahnya, kesabarannya. Belakangan muncul fitnah yang diistilahkan dengan so'afiqah Tuduhan yang disematkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali waffaqahullah lihuda kepada beberapa masyayikh dan tulabul ilm afadil para duat ilallah sebagaimana Syekh Rabi sebutkan itu bukan bahasa saya tapi bahasa Syekh Rabi mereka duat ilallah masyayikh nah indahum durus indahum dakwah punya dakwah yang disyukuri di sana sini semangat dalam menyebarkan dakwah manhaj salaf nah, sebagian mereka keluaran jamiah beberapa dari mereka bahkan doktor S3 terdolimi dengan dituduh sebagai so'afiqah so'afiqah jamak dari su'fuq su'fuq makna asalnya orang yang tidak punya modal masuk pasar bagaimana dia mau dagang bagaimana dia mau transaksi jual beli dapat keuntungan oh, sementara dia nggak punya modal apa-apa masuk pasar ada su'fuq Artinya ini orang-orang jahil, soafiqah, nggak punya ilmu, nggak punya ini, tapi masuk di medan dakwah karena mereka punya juhud, punya semangat dan punya dakwah. Fi Makanya kata Syekh Rabi bagaimana mereka itu dikatakan soafiqah. Mereka belajar kepada masyayikh sebagiannya S3, ada yang S2. Doa Allah dan lama tahunan bersama masyayikh belajar, duduk bersimbah lututnya, duduk di majelis para ulama dan masyayikh menuntut ilmu dalam tempo yang tidak sebentar. Bagaimana dikatakan mereka soafiqah diminta oleh Syekh Rabi untuk beliau menyampaikan bukti karena dasar apa mereka engkau tuduh sebagai sa'afiqah atau kalimat lain terkadang beliau katakan pula fararij terkadang pula beliau katakan mulhaqun bi ahlil ahwa disamakan seperti ahlul ahwa sudah apa buktinya apa dasarnya diminta untuk duduk bertemu di hadapan saya dengan mereka selalu menghindar sampai kemudian permintaan itu pula diminta oleh yang lain, pihak lain kepada beliau juga tidak beliau berikan jawaban. Sementara kita dan beliau sendiri juga mengajarkan kepada kita selama ini bahwa manhaj ini dengan ilmu, dengan hujjah, dengan bayan tidak bisa dan tidak boleh kita menerima omongan begitu saja tanpa tahu bukti dan hujahnya. Kalau tidak demikian hancur, nggak ada keadilan. Dan jika orang itu punya hujah akan disampaikan, fulan gadab, dusta. Tapi sebutkan kenapa, mana kedustaannya? Ini buktinya terjadi saat itu ini ini ini dia berdusta begini begini kejadiannya kronologinya seperti ini saksinya fulan fulan ini tulisan dia ini suaranya ada bukti yang membenarkan tuduhanmu menguatkan hukummu nah kalau enggak bagaimana orang bisa menerima hukummu kan rusak kehidupan ini lau yu'tan nas bidakwahum ladda'a kaum dima'a kaum wa amwalahum kalau diterima begitu saja tuduhan manusia ini, orang bisa menuduh darahnya ini dan hartanya itu semaunya. Orang akan berkata misalnya keluarga dia terbunuh, belum diketahui siapa pembunuhnya. Hanya karena suudon hanya karena selama ini nggak senang sama fulan, langsung dia tuduh fulan pembunuhnya. Ya ini pembunuhnya, harus dikisos apa buktimu? Pokoknya dia pembunuhnya. Ya rusak kehidupan. Kamu nggak punya bukti kok nuduh. Harta pun demikian. Itu tanah yang di sebelah situ dua hektar, tiga hektar milik saya. Itu warisan dari kakek saya untuk saya. Buktinya, pokoknya warisan saya itu milik saya. Nah ya buktimu apa? Nggak ada. Rusak kehidupan, hancur. Lain kalau orang punya bukti. Ini buktinya saya punya sertifikatnya. Ada di notaris resmi dari ag agraria misalnya. Dan lain sebagainya. Ada bukti. Membenarkan ucapanmu. Menguatkan fonis dan tuduhanmu. Kalau enggak rusak kehidupan. Walakinnal bayina 'alal mudda'i wal yamina alaman man ankar. Tidak ada bukti. Dan sekian lama ditunggu oleh Syekh Rabi tanpa bisa menunjukkan satu bukti. Beberapa diserahkan kepada beliau. Dibaca satu demi satu, harfan-harfan per huruf oleh beliau. Dan beliau katakan tidak aku dapati sedikit pun bukti membenarkan tuduhan itu bahwa mereka soafiqah wala dharrah sebiji atom pun gak ada bukti di situ makanya beliau tetap <clears throat> merekomendasi anak-anaknya para duat para masyaih yang dituduh Syekh Abdul Wahid, Al-Madkhali, Syekh Arafat, Al-Muhammadi, Bandar Al-Khaibari dan yang lain-lainnya bersamanya. Syekh Ubaid pun demikian tetap membela mereka, memberi tazkiyah kepadanya karena nggak ada bukti. Punya bukti tunjukkan, sampaikan apa buktimu biar orang tahu melek Fulan berkata begini, berbuat begitu. Sesekalinya pernah beliau sampaikan bahwa bersaksi di hadapan beliau Abu Abdullah Bushta yang tinggal di Belanda, di negeri Belanda. Bersaksi menurut cerita beliau bahwa Abu Abdullah Bushta bersaksi yang menyampaikan semua ini adalah arafat kepada dirinya untuk menyebarkan suatu selebaran yang itu pun dianggap aib padanya penyebaran aib membongkar aib dikhawatirkan akan merusak dakwah membuka pintu celah memadorotkan dakwah kaum muslimin aib bagi salafin dan ahlu sunnah padahal perlu diketahui isi dari selebaran itu pun tidak lebih dari kata-kata dengan ini pernyataan bahwa Abu Ayyub yang berasal dari asalnya dari Maroko juga di sana eh, dipindahkan atau sudah dinonaktifkan dari pengajaran atau penyiaran dari radio ini atau yayasan ini. Mas, tidak lebih dari itu. Pemberitahuan bahwa fulan diberhentikan atau sudah tidak lagi beroperasi di situ, tidak lagi aktif di situ. Nah, pernyataan demikian. Aib apa yang dimaksud? aib Aib itu macam ini kamu mengeluarkan klarifikasi bahwa fulan bin fulan e, dari tanggal ini sudah keluar dari yayasan ini, tidak aktif lagi. Selesai. nggak ada karena berbuat ini, karena dia itu, karena nggak ada. Itu pun dikatakan penyebaran aib, membongkar aib. Aib yang mana? Kita jadi bertanya-tanya. Barakallahu fik orang punya akal Allah berikan itu dan dimuliakan manusia salah satunya dari binatang karena punya akal. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim Beliau katakan yang menyebarkan selebaran ini menurut persaksian yang beliau ceritakan Abu Abdullah Busta yang memerintahkannya adalah Arafat dan menangis-nangis di hadapan beliau Busta ini ketika diklarifikasi kepada Busta Abu Abdullah benar kamu mengatakan di hadapan Syekh Muhammad bahwa yang menyuruh kamu menyebarkan ini Arafat demi Allah aku nggak pernah bersaksi demikian nggak pernah aku berkata demikian apalagi sampai dikatakan menangis-nangis dan seterusnya dan demi Allah beliau bersumpah Dan tidak cukup itu Aku mengajak Syekh Muhammad mubahalah di hadapan Syekh Robi Kalau memang benar beliau Mengaku bahwa aku pernah berkata demikian kepada beliau Diingkari oleh Abu Abdullah Bushta Dan ditantang mubahalah Untuk menunjukkan kejujuran Siapa yang benar Karena perkaranya besar kehormatan nama baik orang apalagi itu dai masyayikh yang setelahnya kemudian beliau malah mengeluarkan pernyataan yang lebih dari yang sebelumnya Beliau katakan Abu Abdullah Busta sebagai fajir, orang fajir, erbit. Erbit itu orang yang syar, orang yang sangat jelek, jahat atau orang yang sempoyongan karena mabuk. Orang kalau mabuk ya sempoyongan kemudian nabrak-nabrak sana sini. Nah. Akhir dituduh akhir, akhir itu penzina nah sahibul hanat wal khammarat suka di tempat-tempat barbar tempat khomer dijual ini nah tuduhan besar kehormatan apalagi di situ ada akhir tuduhan zina qadhf kita tahu syariat mengajarkan kepada kita empat saksi masing-masing harus melihat dengan mata telanjang timba masuk ke dalam sumur kalau enggak cambuk hukumannya qadhf termasuk sab'al mubiqat dosa besar yang menghancurkan, merusak seseorang. Gimana dikatakan akhir? Mana saksinya empat orang? Ini kehormatan muslim. Dikatakan berzina. Hat mana saksinya? Perkara berat, masalah besar. Kemudian aneh Disampaikan itu saat Abu Abdullah Bushta mengingkari kisah yang beliau sampaikan bahwa uh, Bushta menyampaikan padaku yang menyuruh menyebarkan selebaran itu Arafah dan lain sebagainya. Lah kalau memang diketahui beliau adalah fajir, erbit, penzina, akhir suka tinggal duduk di barbar bar tempat khomer dan lain sebagainya bagaimana dari awal kok diterima persaksiannya orang fajir penzina sesuai tuduhannya sendiri kenapa engkau terima persaksiannya kan aneh tanakut bertentangan lebih berat lagi ini disebarluaskan di media sosial disebarkan di sana di sini fuqaha rahimahullah para ulama kita menyebutkan orang yang membenarkan tuduhan seseorang tanpa bukti termasuk penuduh termasuk qadhif sama hukumnya ya, misalnya ada orang berkata itu fulan dia nggak punya bukti menuduh fulana atau fulan zani akhir, penzina dia itu nggak ada bukti qadzaf kabairud dzunub dosa besar mubiqat dosa yang menghancurkan dia yang menuduh ada orang kedua datang mengatakan sodakta betul kamu memang dia seperti itu yang membetulkan ini sama hukumnya adalah juga seperti qadhif disebarluaskan ke grup-grup medsos yang ada WA atau semisalnya di mana ilmu yang engkau pelajari selama ini oleh sebab itu mereka yang ta'assub mereka yang fanatik seperti kata Syekh Robi marubu tarbiyatan sahihah salafiyah selama ini tidak terdidik dengan tarbiyah salafiyah yang baik tidak tertarbiyah dengan didikan yang benar sehingga seperti ini munculnya tidak tahu hukumnya qadzaf seperti apa Kif kamu sebarkan ada hujahnya ada buktinya Bukannya kamu menahan, menasehati yang zalim, justru kamu bela dan kamu dorong, kamu motivasi untuk terus dalam kedolimannya. Kamu dukung. Begitu seorang salafi. Didikan macam apa seperti ini? Mana ilmumu, mana syariatmu, mana manhajmu, mana tajarrud kepada hak bukan atas nama perorangan, bukan fanatik kepada siapapun kecuali Rasul SAW. Tidak ada bukti. Berhati-hatilah lisan. Sebagian dari mereka mengatakan wallahul mau'id urusannya di hadapan Allah nanti di padang mahsyar tuntutan dia memang kamu saja yang menuntut orang yang kamu zalimi nggak akan menuntut yang kamu tuduh tanpa bukti tanpa hujah kamu sebarluaskan kamu kira kamu bebas dari tuntutan dan itu perkara berat perkara besar aneh mereka ini Ramatni bidaiha wan Salat Menuduh tanpa bukti, tidak punya hujah. Giliran dikritik, dinasehati, dituntut mendatangkan hujah, malah yang menasehati dan menuntut itu yang dipersalahkan. Kayak orang didorong di tengah lautan dari kapal di jatuhkan ke tengah lautan tanpa pelampung, tanpa apa-apa, didorong, jatuh, kemudian disalah-salahkan. Kamu bodoh kamu, kenapa nggak bisa berenang? Kenapa kamu nggak bawa pelampung? Kenapa kamu kamu yang dorong? Kamu penyebabnya. Tapi orang yang kamu salah-salahkan malah yang kamu zalimi. Fitnah yang seperti Syekh Rabi sebutkan memecah belah dakwah di sana sini terpecah dakwah salaf, dakwah sunnah di Belanda di Jazair di sana di sini dituntut dipaksa untuk memberhentikan kajian-kajian ilmiah durus yang bermanfaat dibutuhkan oleh umat dai-dai kebatilan banyak menyeru kepada bid'ah dan batilnya dai-dai sunnah terbatas yang salafiyin halal manhaj itu pun dihalangi dicegah ditutup nggak boleh berdakwah Menjabalah dakwah. Terpecah sekian syabab di banyak tempat. Antara yang ta'asub, fanatik, dengan yang tetap berjalan bersama kibar para masyai dan para ulamanya. Walhamdulillah As-Sa'id laman junnibal fitan Orang yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah Allah selamatkan dirimu Ihmadillah ya Ushkur Rabbak Syukurlah kepada Allah Tapi seperti tadi fitnah tumayizur rijal dengan fitnah semakin memilah orang, semakin memilah al-khabith minat tayyib. Kalau kamu dengar mereka-mereka yang menyebarluaskan baik dengan audio, dengan tulisan di grup-grup Telegram atau WA, soal soafika, soal soafika, soal kamu tanya mereka, kenapa sih kok disebut so'afiqah? Tapi kok kan orang nggak punya modal dan nggak punya ilmu juhala, orang-orang safi, orang-orang bodoh dan lain sebagainya. Buktinya apa kok dikatakan demikian? Ya ini celaan, jarah mufasar dari seorang alim. Lah ya apa buktinya? Tunjukkan bukti satu saja supaya aku bisa menerima. Gak akan bisa mereka tunjukkan mulet di situ. Oh, ini seorang alim bicara harus diterima. Oh, ini jarum mufasar, ini begitu. Loh, kamu ikut menyebarkan, kamu tahu hujahnya apa? Makanya kata Syekh Robi penjelasan yang sangat kuat dan penting, ikhwan. Para nabi, para rasul, kemudian para sahabat, para tabi'in, para imam-imam, para ulama yang mengikuti jejak mereka dari semenjak dulu. Ketika menjelaskan kesesatan seseorang atau kelompok, disebutkan bukti-buktinya, penyimpangannya. Tidak cukup hanya dengan fonis dan celaan misalnya Jamiah sesat. Profito alul batil. Kenapa? Pokoknya alul batil. E, Mu'tazila itu Ah, sahibul hawa sesat menyimpang lah ya kenapa ya, pokoknya menyimpang mereka sesat batil nggak benar perusak begini yang akan diterima dakwah mereka kalau seperti itu tapi tidak kita lihat dengan hujah Fulan berkata begini, ini perkataannya di kitabnya, halaman sekian dibahas perkataan ini bagaimana penyimpangannya dari Quran, dari Sunnah, Salaf. Ini keyakinan mereka di kitab mereka dibahas ini bantahannya karena itu kelompok ini sesat. Ada hujahnya, ada bukti-buktinya, ada burhan. Kenapa jamaah tabligh sesat? Ini hujah-hujahnya, bukti-buktinya. Antum tahu, dididik selama ini Kenapa sesatnya mereka? Ikhwanul muslimin. Kenapa sesat? Karena ini bukti-bukti kesesatan mereka. Kan gak hukum yang telanjang dari bukti. Ikhwan muslimin sesat, menyimpang. Kenapa? Ya pokoknya sesat, menyimpang. Gak usah tanya apa buktinya. Gak usah tanya apa hujahnya itu jarak mufassar. Gak demikian kita dididik dan bagaimana dakwah akan diterima umat kalau gak membawa bukti. Bagaimana orang bisa nerima? Lah ya kenapa engkau katakan mereka nyimpang? Karena ini loh, ikhwan muslimin, lihat. Bagaimana mereka mengagungkan Said Kutub, bagaimana mereka mengagungkan Hasan al-Banna yang akidahnya begini, Said Kutub mencela para nabi, mencela para sahabat. Hasan al-Banna kesufiannya, Hasofi ini ini ini ini ini. Ada bukti-buktinya. Sehingga orang yang menerima menerima alal bayyinah liyahya man hayya ala bayyinah an bayina yang terima di atas bayina menolak pun ya berarti dia di atas hawa nafsu tetap membela asobia fanatik kan begitu kalau enggak rusak kehidupan enggak ada bukti enggak ada hujah makanya kata Syahrubi sampaikan kepada mereka kulhatu burhanakum in kuntum sadiqin tunjukkan bukti-buktimu kalau kamu jujur, benar. Syekh katakan yang menuduh saudara-saudaranya so'afiqah, lah yang so'afiqah. lah yang so'afiqah. Bagaimana menuduh tanpa bukti? Tidak ada hujahnya. Ya mereka lah yang so'afiqah. fitnah ini disebarkan, dihidupkan, dibela oleh para mutaasibin. Nah, hidup kembali orang yang selama ini di bawah tanah. Semangat lagi, hidup lagi bicara, nulis ini itu. Semakin berani, bahkan sebagian mereka berani mencela Syekh Robi membicarakan Syekh Robi sudah tua banyak lupanya lemah kondisinya dipengaruhi oleh orang-orang jelek di sekelilingnya yang dianggap saya seperti orang pikun linglung sudah nggak bisa paham apa-apa terpengaruh oleh talqin apa yang didiktekan oleh orang-orang dekatnya sekarang hatta syekh pun tidak selamat dari tuduhan mereka Padahal dengan telitinya beliau dengan sehatnya Walaupun dalam usia yang sedemikian rupa Membaca itu satu persatu Diteliti, dikritik Diluruskan, dibenarkan Bahkan kesalahan-kesalahan Tulisan secara imla'iyah Seharusnya Hamzah ini wasol, ini hamzah koto, ini seharusnya hamzahnya di atas, ini bawah dan semisal itu masih bisa dibenarkan oleh beliau. Masih jeli. Bagaimana dikatakan lemah, tua, pengaruhi fitnah. Nggak akan berhenti di satu titik, tapi membuat orang yang semakin berani terseret kepada yang lain, kedoliman wal kadhib yahdi ilal fujur kedustaan menggiring orang sampai kepada kefajiran fujur dan itu bahaya besar tuduhan seorang alim dikelilingi orang-orang jelek di sekitarnya menghilangkan kepercayaan umat kepadanya bagaimana bisa dipercaya Oh, di sekelilingnya orang-orang jelek, di bitonahnya su. Bagaimana mau bisa diterima fatwanya, bagaimana bisa diambil, bagaimana mau dijadikan rujukan dikelilingi orang-orang jelek. Makanya bahaya ungkapan-ungkapan seperti ini. Ahlul fitnah menginginkannya. Syekh Ubaid jangan tanya dikatakan mazzaqad dakwah Ubaid al-Jabri menghancurkan memecah belah dakwah Ubaid al-Jabri intahaina minhu sudah habis urusannya game over sudah masalah Ubaid selesai ulama besar orang yang dihormati diangkat oleh Allah derajatnya yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat kibar ulama diperlakukan sehina itu para penjajah fitnah yang menjajakan yang menyebarluaskan semakin terlihat jati dirinya, warna aslinya. Ruzaik Al-Qurashi Bagaimana berani dengan lancangnya di hadapan Syekh Rabi yang dimuliakan wibawanya dihormati oleh salafin di seluruh alam. Hmm. Imam hafizahullah wara'a wa'afa dengan beraninya Ruzaik Al-Qurashi menyampaikan di hadapan Syekh menurutmu wahai Syekh bagaimana tentang Adil Mansur katakan apa yang kau yakini tentang Adil Mansur dituntut seorang alim bukannya kemudian tanya, meminta bimbingan dengan adab, afwan Syekh, eh, kita butuh jawaban antum, bagaimana adil mansur gini. Dengan adab semestinya. Ya, adab sudah hilang dari mereka. Hadal kalam la ya'nina kata Ruzaik. Di hadapan Syekh berani, lancang. La ya'nina. Enggak penting buat kita omongan ini. Gak penting buat kita kayak dia selevel dengan Sheikh Robi kemudian dia yang menentukan ini gak penting buat kita seakan Sheikh Robi kayak anak-anak yang gak paham mana yang penting mana yang gak penting dia yang menentukan ini gak penting gak usah kita bahas dia yang lebih bijak dia yang lebih arif daripada Sheikh. ketika dikatakan ditanya oleh Syekh Robi kamu bersama siapa? Aku bersama Al-Haq. Di mana Al-Haq? Aku bersama Al-Haq. Lah ya Al-Haq itu bersama siapa kata Syekh? Al-Haq bersama Syekh Muhammad bin Hadi dan seluruh alam salafi di timur dan barat dunia bersama Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak tersisa kecuali kamu ya Syekh dan Arafat dan yang bersama kalian berdua. Begitu adab kepada seorang alim ini akhlak kepada seorang imam, ulama besar, begitukah manhaj mendidik mengajari kita? Rubu tarbiyah sayyi'ah. Begitulah mereka terdidik selama ini dengan tarbiyah jelek. Terdidik dengan tarbiyah yang tidak benar seperti Syekh sebutkan. Terbukti walhamdulillah dengan fitnah semakin menampakkan hakikat warna asli sekian banyak orang wal ma'suman man asamahullah yang selamat hanya orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka aku nasihatkan diriku pribadi dan segenap ikhwahku sekalian yang aku cintai karena Allah tetaplah bersama masyaikhul kibar orang-orang yang kita percaya orang-orang yang menjadi rujukan kita semenjak lu, dulu semenjak lama dari banyak fitnah terlalu terlalui terlewati sekian banyak fitnah mereka yang membimbing kita dan Allah memerintahkan kita rujuk kepada mereka memang Fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastambitunahu minhum. Luzum gharz kibarul ulama jika kita ingin selamat bersama masyaih kita pada mereka kesabaran, pada mereka hilm, pada mereka hikmah, pada mereka ilmu, pada mereka adab, pada mereka akhlak. Kesabaran yang luar biasa. Ikuti bimbingan mereka. Jadilah terus bersama mereka dengan bimbingan para masyai wal barokah ma'aka birikum barokah bersama pembesar-pembesar kalian, ulama-ulama tua kalian. Watan insya insyaallah akan terlalui fitnah demi fitnah itu wal lil muttaqin Al-aqibah lil muttaqin. Ingat dahulu, enggak lama. Fitnahnya Faleh Al-Harbi, fitnahnya Yahya Hajuri dan mana mereka sekarang? Hilang dari peredaran. Faleh Harbi lisannya tajam, luar biasa. Dengan semudah itu semaunya menuduh sana sini. Nggak ada yang selamat. Hatta Syekh Albani nggak selamat dari lisannya. Masyaih nah, besar, ulama, imam. Dituduh ini itu. Ketika ditanya apa hujahmu, apa buktinya, marah dia. Bagi dia nggak boleh seorang alim ditanya apa hujahnya dalam tuduhannya seorang alim nggak pantas ditanya apa buktinya didikan dari mana Imam Ahmad mengatakan khudu min haithu akhadhu ambil dari mana mereka mengambil lihat dalilnya apa hujahnya bahkan menolak fatwa dia bagi dia itu menghancurkan Islam merusak agama Oh, ini kalimat-kalimat yang berat, besar hanya karena satu orang. Urusannya menghancurkan agama. Yahya Hajuri pun demikian. Berapa banyak orang yang dia dolimi Tidak selamat min alal mimbar di atas mimbar meja yang dulunya Syekh Mukbil rahimahullah menyebarkan sunnah darinya bahkan Syekh Ubay tidak selamat darinya Syekh Rabi tidak selamat darinya belum yang lain-lainnya sekian banyak celaan demi celaan tiap hari keluar dari lisannya Kalau ditanya apa hujahmu, kenapa engkau katakan fulan demikian, engkau tuduh fulan demikian, begini begitu. Kata dia, satang kasih lakal ayam, nanti dengan berlalunya hari kamu akan tahu. Lah iya. Sekarang engkau menuduh orang pingin tahu apa hujahmu. Kalau emang hari yang mengungkapkan, ya kamu diam biar hari itu yang mengungkapkan sendiri. Dengan berjalannya waktu sebulan, dua bulan, satu tahun orang akan pada tahu bahwa ternyata fulan demikian. Kenapa kamu harus bicara sekarang? Kalau memang ternyata kamu nggak punya bukti, nggak punya hujah. Dan bagaimana akibat yang terjadi? Bagaimana damage dibombardir hancur oleh bom-bom Syiah Houthi terusir sekian banyak talabatul ilm terusir Yahya Hajuri darinya kezoliman az-zulm zulumat yaumal qiyamah kezoliman itu kegelapan berat hukumannya di yaumul qiyamah itu hak orang kehormatan orang muslim terlebih dia dai syekh salafi ahlu sunnah punya nilai lebih Bagaimana engkau dolimi Haram Apa yang menimpa orang-orang dolim sebelumnya Yang dekat waktunya nggak jauh Fale Harbi Wala satu orang berjalan bersamanya di Madinah setelah terbongkar penyimpangan-penyimpangannya, kesesatannya hajuri entah kemana ke sana kemari nggak karuan jelasnya Allah tidak akan pernah lalai Allah tidak akan pernah lupa tidak akan membiarkan apapun yang kau lakukan akan kau tertanggung jawabkan semuanya maka bersabarlah dan tentu di sana ada beberapa perkara lain yang karena waktu dan juga kita tidak ingin mendahului para masyaih kibar, para ulama kita untuk mereka berbicara, kita mengikuti di belakang mereka dan disitulah barokah kita di belakang para ulama umat ini tetap baik seperti kata sahabat selama mengambil agamanya ilmunya dari akabirihim dari pembesar-pembesarnya orang tua-tuanya para ulamanya dan yang bersama mereka mudah-mudahan itu cukup jelas dari apa yang tersampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.